Baik, untuk menyempurnakan pembahasan tentang naat ini, di sini akan kami bawakan beberapa faedah tambahan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan naat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Faedah tambahan yang pertama bahwasanya apabila manut berupa isim jamak yang tidak berakal ya dalam bahasa Arab ini dikenal dengan jamak lighairi akil ya jamak yang tidak berakal ya seperti benda-benda mati ya itu jamak yang tidak berakal maka naatnya boleh berbentuk mufrad muannas atau jamak muannas maka apa tadi naatnya boleh berbentuk mufrad muannas atau jamak muannas. Jadi ada dua pilihan, sama-sama betul, ya, sama-sama betulnya. Contohnya misalnya kita bawakan. Ya, misalnya di sini kita bawakan contoh ya, in pajarat al-jibalu al-aliyah. Nah, kita bawakan di sini al-jibal ya, al-jibal itu bentuk jamak dari al-jabal bentuk jamak dari al-jabal ya gunung secara sekilas memang ya dia sebetulnya bentuknya adalah jamak ya bentuknya jamak maka seharusnya kan bentuknya apa bentuk nahatnya juga harus jamak namun ini adalah semacam pengecualian seperti itu. Kalau bentuk jamaknya adalah lil akhir yang tidak berakal, maka naatnya boleh dua. Ya, maksudnya boleh diberi dua pilihan. Boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Nah, yaitu gunung-gunung yang tinggi itu meletus ya al jibal bentuk jamak ini jamak taksir ya al aliyah al aliyah ini kan bentuk mufrad muannas ya ditandai dengan adanya ya, tak marbutoh ya boleh pula apabila naatnya kita jadikan bentuk jamak muannas ya, kita jadikan bentuk jamak muannas soalnya misalnya di sini ing fajarat ya, al jibalu al aliyatu ya ini kita perhatikan naatnya al aliyah ini dia adalah bentuk ya, jamak muannas ya. Dua-duanya betul ya, jadi tidak disalahkan salah satunya. Baik itu faedah yang pertama. Jadi jamak dari akil itu banyak sekali. Misalnya ya, kita ya, kita kitab itu buku. Ya, dia juga termasuk bentuk ya, tidak berakal bentuk jamaknya. Ya, bentuk jamaknya ya, kutub, ya, kutub, buku-buku, dia juga tidak berakal. Maka nanti kalau dia disifati, maka dia apa? Maka sifatnya boleh memilih antara mufrad muannas atau jamak muannas. Demikian. Baik. Selanjutnya, ya. Faedah tambahan yang kedua yaitu setiap jumlah atau setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah maka dia dianggap sebagai naat atau sifat. Ya. Sekali lagi, setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah maka dia dianggap sebagai naat atau sifat dari isim nakirah tersebut. Ya. Contohnya, misalnya kita bawakan contoh di sini. Hada amalun yufidu. Ya, di sini ada jumlah. Tentu semuanya juga sudah mempelajari pada pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu tentang jumlah. Di sana ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di sini adalah contoh dari jumlah ha, fi'liyah yaitu yufidu yang memberikan faidah. Ya, di sini yufidu dia adalah jumlah fi'liyah dia terletak setelah isim nakirah. Apa isim nakirahnya? Amal, ya. Amalun nakirah. Maka yufidu di sini dia kita katakan sebagai naat dari amal. Ya, sehingga dapat kita terjemahkan ini adalah amalan yang memberikan faidah. Ya, jadi demikian. Kemudian contoh yang lain untuk memperjelas pembahasan kita ya, pada faedah yang kedua ini. Misalnya, ya, madha yaumun barduhu qarisun. Ya, hari yang dinginnya menusuk, ya, dinginnya sangat ya, menusuk telah berlalu. Ya, kita perhatikan kalau jumlah di sini berduhu qaris ya berduhu qaris ini bentuknya adalah jumlah ismiyah bentuknya adalah jumlah ismiyah karena jumlah ismiyah ini terletak setelah isim nakirah apa isim nakirahnya yaitu yaumun ya yaum maka demikian pula kita katakan isim ya atau jumlah ismiyah ini dia adalah sifat dari yau. Dia adalah sifat atau naat dari yau yang merupakan isim nakirah. Maka dapat kita terjemahkan hari yang dinginnya menusuk telah berlalu. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pembahasan tentang ya hatta ya khususnya pembahasan tentang nahat dan insya Allah akan kita sambung pada jenis tabik yang lain yaitu jenis tabik yang kedua ya, insya Allah kita akan membahas tentang ya, al atof ya, pada kesempatan yang ya, akan datang insya Allah taala demikian wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin